Baik, kita lanjutkan sampai halaman 20 ya. Qala an-Nazim rahimahullahu berkata Nazim faltamis al-ilma wa ajmil fit talab wal ilmu la yahsulu illa bil adab kata beliau maka carilah ilmu dan perbagus dalam mendapatkannya ilmu itu tidak akan didapatkan kecuali dengan adab ya ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan adab qala syarih wafaqahu Allah taala yani asy Salih Al-Usaimi hafizahullahu taala لما بين الناظم أن العلم بالتعلم ثم أتبعه بذكر خمسة موارد يحصل بها العلم أرشد إلى ما تنبغي ملاحظته في طلب العلم فقال فالتمس العلم وأجمل في الطلب tatkala An-Nazim telah menjelaskan kemarin yang sudah kita sampaikan bahwasanya al-ilmu bita'allum ilmu itu dengan belajar kemudian beliau juga telah menjelaskan tentang lima sumber bagaimana seseorang bisa mendapatkan ilmu kemudian arsyada ila ma tambagi mulahadatuhu fi talabil ilmi. Kemudian beliau memberikan arahan bimbingan yang selayaknya diperhatikan dalam menuntut ilmu. Apa itu faqala faltamis al-ilma wa ajmil fit talab. Carilah ilmu, perbagus dalam mencarinya Ay maknanya adalah ibtagi al-ilma wahris ala tahsilihi salikan ma yajmulu min at-turuki al-musilati ilaihi. Maksudnya adalah carilah ilmu dan semangatlah untuk mendapat dan bersemangatlah untuk mendapatkannya. Salikan ma yajmulu min at-turuki al-musilati ilaihi dengan menempuh jalan yang bagus. Jalannya bagus. Ya. Dari jalan-jalan yang dapat menyampaikan dalam perolehan ilmu tersebut. Ilmu adalah suatu yang kita inginkan sebagaimana apabila seseorang mencari harta tapi caranya tidak bagus hartanya juga tidak akan berkah dia mendapatkan harta dengan cara mencuri dengan cara merampok dengan cara menipu dia dapat harta tapi ingat hartanya tidak berkah kenapa caranya salah demikian pula al-ilm al-ilm lebih mulia dibandingkan dengan harta, maka carilah dengan jalan yang benar. Apabila caranya salah, maka ilmu tersebut tidak akan berkah walaupun dia mendapatkannya. Faqaluhu maka perkataannya wa ajmil fit talab perbagus dalam mencarinya maknahu usluk fihi tariqan jamilan hasanan bi an ta'tiyahu min wajhihi alladhi yu'khadhu minhu maknanya adalah tempuhlah jalan yang baik yaitu engkau mendatangi ilmu tersebut dari jalan yang selayaknya ilmu itu diambil artinya kita mengambilnya dari pintu yang benar, melewati jalan yang benar. Waqad taqaddama fi ta'zimi al-ilmi wa khulasatihi wa ghairihima bayanu kathirin minal qawli al-muta'alliki bima yajmulu fi dan sudah berlalu sudah dibahas dalam ta'zimi al-ilmi wa khulasatihi dan juga dari selain dua kitab tersebut terkait dengan penjelasan dari banyak ucapan yang terkait dengan cara yang bagus dalam mengambil ilmu. Faman salakaha kana akhduhu jamilan wa man adala anha ina ghairiha adarra bi nafsihi fil ilmi li ghalatihi fi suluki tariqihi. Maka barang siapa yang dia itu menempuhnya dengan cara mengambilnya dengan pengambilan yang bagus pengambilannya akan sangat bermanfaat bagus wa man adala anha ila ghairiha barang siapa yang menyimpang dari jalan tersebut adarra bi nafsihi fil ilmi fi suluki tariqihi. Barang siapa menyimpang dari adab ini, dari cara yang benar, dari jalan yang benar, maka apa? Adarra bi nafsihi hakikatnya dia memudaratkan diri sendiri dalam ilmu karena dia salah dalam menempuh jalannya. Thumma dzakara anna min mafatihi hiyazatil ilmi sulukal adab waltizama muqtadahu fin nafs wad dars wa ma'asyaih waz zamil kemudian menyebutkan di antara kunci dari memperoleh ilmu yaitu dengan cara berhias dengan adab, menempuh dengan adab, kemudian iltizam dari konsekuensinya di dalam jiwa. Saat belajar, kemudian juga menjaga adab bersama syekh, bersama guru, dan juga menjaga adab wazamil bersama teman. Jadi adabnya dijaga ketika menempuh jalan ilmu tadi adabnya dijaga saat belajar saat bersama guru saat bersama teman maka ini ada adab-adabnya adabnya perlu dijaga karena ini semuanya terkait dengan jalan dia dalam mendapatkan ilmu Faqala maka dikatakan wal ilmu la yahsulu illa bil adab. Maka ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan adab. Wa huwa fi ma'na qauli Yusuf ibnu Al-Husain rahimahullahu taala. Ini adalah seperti makna ucapan Yusuf ibni Al-Husain rahimahullahu taala bil adab tafhamu al-ilm. Dengan adab maka kamu akan memahami ilmu. Ruwahu al-Khatib al-Baghdadi fi iqtidai al-ilmi wal amal sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam iqtida al-ilm wal jumlatu al madhkuratu laha muta'alliqan ya. Dalam pembahasan ini ada dua hal yang saling terkait, yang berhubungan. Ahaduhuma salah satunya adalah al-hibatu al-ilahiyah. Adalah karunia ilahi, pemberian ilahi karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan ilmu dengan baik, ilmu yang bermanfaat itu adalah al-hibatu al-ilahiyah, adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Wal akharu al-minhatu al bashariyah Kemudian yang kedua adalah pemberian manusia. Siapa gurunya? Fa'amma al-hibatu al-ilahiyah. Adapun yang terkait dengan al-hibatu al-ilahiyah karunia ilahi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala fa inna Allah Subhanahu wa taala yahabu al-ilma liman kana muta'addiban sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia ilmu bagi orang yang memiliki adab fa innal ilma mirathu an-nubuwah karena ilmu itu adalah warisan kenabian wa inna allaha la yaj'alu min anwarin nubuwati fi qulubi qalili al adabi dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan cahaya kenabian itu berada menempati hati-hati dari orang yang kurang adab. Ini adalah cahaya kenabian yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang memiliki adab. Dan ilmu adalah cahaya diberikan kepada orang yang dikehendakinya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang memiliki adab. walau kuddira wujudu syai'in minal ilmi 'inda qalili adabin fahuwa laisa al ilma al mamduha syar'an kalau seandainya terdapat sesuatu dari ilmu inda qalili adab bagi orang yang kurang adab fahuwa laisal ilma al mamduha syar'an maka sejatinya ilmunya tersebut bukan ilmu yang terpuji bukan ilmu yang bermanfaat bahkan bisa memberikan mudarat mudarat untuk dirinya sendiri mudarat untuk orang lain mudarat untuk dirinya sendiri menjadikan dia menjadi orang yang ujub jadi orang yang takabur mudarat untuk orang lain merusak membuat geger orang-orang yang berada di sekitarnya dari orang-orang awam karena ilmunya tidak bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan baik untuk dirinya dan baik untuk orang-orang lain. Fal ilmu al mamduhu syar'an. Maka ilmu yang terpuji secara syar'i. Huwan nafi'u adalah ilmu yang bermanfaat dan ini yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dari doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat kadang seorang diberikan sedikit ilmu tapi manfaat terkadang orang diberikan ilmu yang banyak tapi mudarat Betapa banyak orang yang mungkin dia menuntut ilmu dalam waktu yang sedikit. Dia dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya. Untuk memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Maka waktunya yang sedikit dari yang dia gunakan untuk menuntut ilmu dan ilmu yang dia dapatkan mungkin juga tidak banyak tapi bisa memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan mungkin ada orang yang memiliki ilmu yang banyak. Dari waktunya menuntut ilmu sangat panjang. Banyak dia memiliki ilmu. Akan tetapi ilmu tersebut justru memudaratkan dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya wal billah yang ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat tersebut al muqarribu ilallah ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada Allah mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Alhamilu lil abdi ala iltizami syariatihi yang membawa seorang hamba untuk iltizam untuk menetapi syariat Allah Subhanahu wa taala bukan justru untuk mendebat syariat Allah Subhanahu wa taala untuk membenturkan syariat dari pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan oleh para ulama yang dibangun di atas ilmu yang kokoh menunjukkan dirinya sebagai seorang yang berilmu bukan untuk agar dirinya dan orang lain menetapi syariat yang telah Allah ajarkan, yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang telah diwariskan kepada para ulama kemudian disampaikan kepada umat, namun justru ilmunya tidaklah membawa manfaat, justru lari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bingung. Wa amma al minhatu al bashariyah adapun pemberian manusia fa inna al muallimina yata'ahaduna al muta'addibin huwa yabdulu ilmahu lil muta'addib wa yamna'u qalilal adabi minhu Adapun dalam konteks ilmu itu pemberian manusia maka seorang al-muallim seakan dia mengikat perjanjian dengan al-muta'addib dengan orang yang memiliki adab maka dia akan memberikan ilmunya kepada orang yang beradab dan dia akan menghalangi ilmunya tersampaikan kepada orang yang tidak memiliki adab. Karena kalau ilmu diberikan kepada orang yang tidak memiliki adab, justru akan memberikan dia mudarat untuk orang yang diajarinya, mudarat untuk dirinya bahkan mudarat untuk orang yang mengajarinya. diajarkan satu ilmu, tapi ilmunya justru untuk membantah gurunya sendiri. Fa inna al-akil min al-muallimina ya'lamu anna al-ilma khizanatun. Maka seorang yang berakal dari para muallim, para pengajar ilmu, para guru mengetahui bahwasanya ilmu adalah khizana adalah satu harta yang tersimpan merupakan warisan Nabi Barang siapa yang mendapatkan warisan Nabi akhadahu wafir dia mendapatkan bagian yang sangat banyak dan itu diwariskan kepada para ulama. Wa annahu aminun 'alaiha dan dia dipercaya untuk menjaga perbendaraan yang sangat berharga tersebut. Para muallim itu penjaga ilmu famin sidqi al-amanah ayataharra man lahu haqqun kal hizana maka di antara kejujuran dalam amanahnya dia memilih mana yang berhak untuk mendapatkan harta yang mulia tersebut yaitu ilmu tidak sembarangan diberikan kepada siapa saja dipilih wala haqqa fil ilmi illa liman ta'addaba bi adabihi dan tidak berhak atas ilmu bagi orang yang tidak beradab dalam adab-adab terhadap ilmu dan yang terkait dengannya. Fa innal ladzina la yata'addabuna bi adabi al-ilmi Adabnya terhadap siapa saja? Fa innal ladzina la yata'addabuna bi adabil ilmi ma'allah. Sungguhnya orang yang tidak beradab terhadap adab ilmu terhadap Allah bagaimana dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala harus beradab terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah harus memiliki adab. Adab yang baik. Adab dalam membaca Quran. Adab dalam beribadah, adab dalam sholat dijaga dengan sebaik-baiknya. Ini adab hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus menjaga adab apa yang dia butuhkan dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam juga adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adab tatkala disebutkan nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang mengucapkan salawat ini adab adab terhadap nabi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab yang lain muamalah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'a a'immati ahlil ilm dan juga bersama para imam ahlul ilm adab terhadap para imam ahlul ilm bagaimana adabnya menjaga nama baiknya tidak menggibainya karena daging ulama adalah racun ini adab adab bersama a'immatu ahlil alam dan yang layak untuk kita beradab adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain karena mereka adalah orang yang banyak berjasa terhadap umat sebagai pewaris ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kita temui sebagian orang tidak beradab terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. menyebutkan kekurangannya dengan tanpa adab. Walaupun wajar manusia ada kekurangannya. Para sahabat Nabi juga manusia, tentu ada kekurangannya. Akan tetapi kadang kurang adab terhadap sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebagian orang kurang beradab terhadap sahabat Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala an menggelarinya dengan sifat-sifat buruk. Padahal Muawiyah ibni Abi Sufyan ini adalah sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berjasa dalam menyebarkan Islam. Kalau seandainya Muawiyah ibni Abi Sufyan ini bukan orang yang amanah, bukan orang yang baik akhlaknya tidaklah mungkin diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa sekretaris tapi sebagian orang menyebutkan kekurangan-kekurangan sahabat yang mulia Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala dan juga sahabat-sahabat yang lain. Juga sahabat-sahabat yang lain. Kita jaga adab para sahabat. Demikian pula orang-orang setelahnya dari para imam ahlul ilm dijaga adabnya yang baik. Wa ma'a syuyukhihim juga adab bersama guru-gurunya yang telah mengajarkan ilmu yang menginginkan murid-muridnya itu sukses berkembang dalam keilmuannya sehingga dikatakan bahwasanya asyai atau al ustad adalah abu kafil ilm bahwasanya seorang guru adalah apa bapakmu dalam apa ilmu seorang bapak dalam apa ilmu. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita memberikan makanan untuk kita menyuapi sedikit demi sedikit agar anak berkembang pertumbuhannya dengan baik, dengan sehat. Dan betapa sedih seandainya anak tumbuh dalam keadaan cacat orang tua merawat anak dengan sebaik-baiknya, memberikan makanan yang terbaik agar anaknya tumbuh, kemudian apa? berkembang fisiknya dengan baik. Jangan sampai cacat, sakit. Maka dijaga. Ini orang tua kita. Maka seorang guru menyuapinya dengan ilmu agar keilmuannya, ruhnya, adabnya tumbuh dengan baik tidak cacat ya. itulah kasih sayang seorang apa guru sebagaimana orang tua menginginkan pertumbuhan anaknya dengan baik maka seorang guru pun menginginkan pertumbuhan murid-muridnya dengan baik dan akan sangat sedih apabila terdapat cacat dalam kepribadiannya Mungkin saat awal ketika seorang anak tidak memiliki apa-apa disuapi oleh orang tuanya dikasih makan bahkan uang seribu pun dia tidak punya kecuali harus memintanya dengan menangis maka dikasih makan dikasih uang maka ketika tumbuh besar sangat mungkin keadaan anak dia lebih kaya dibandingkan dengan orang tuanya lebih terhormat dibandingkan dengan orang tuanya dari kekayaan yang dia miliki maka termasuk qalilul adab termasuk adab yang buruk kemudian menganggap remeh orang tuanya mungkin orang tua orang yang biasa anak terlahir dari orang tua yang biasa Kemudian dengan perjuangan orang tua anak menjadi lebih sukses, lebih kaya, lebih mendapatkan penghormatan dari kalangan makhluk, dari kedudukannya, dari kekayaannya. Maka dia harus ingat. Walaupun dia memiliki bermiliar-miliar harta, ketika dia dewasa dia harus ingat ketika kecilnya seribu rupiah pun dia tidak memilikinya. Maka termasuk adab yang buruk kemudian dia meremehkan guru orang tuanya yang mungkin tidak sekaya dirinya. Demikian pula seorang murid yang awalnya tidak tahu apa-apa. Ya. Bahkan kosakata yang sangat mudah pun dia tidak tahu Bacaan Quran yang sangat dasar pun dia tidak tahu diajari oleh gurunya dengan sabar. Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang lebih alim, lebih berilmu daripada gurunya dulu. Sangat mungkin dia memiliki keluasan ilmu yang jauh dibandingkan dengan gurunya dulu yang hanya bisa mengajarkan abata saja yang hanya bisa mengajarkan dahaba waraja, tapi termasuk kurang adab durhaka kepada gurunya manakala saat dia sudah memiliki keluasan ilmu kemudian merendahkan gurunya yang mungkin saat itu lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan dia dia harus ingat dulu dia tidak bisa apa ini adalah adab terhadap syekhnya adab terhadap gurunya ya. mungkin gurunya hanya pengajar TPA biasa ya yang tidak dikenal ya. hanya mengajarkan cara baca Quran mengajarkan bacaan idhar dan bacaan-bacaan yang lain baca dengan benar ya. ketika masih kecil diajari dengan sabar akhirnya dia bisa menuntut ilmu lulus SD lulus SMP lulus SMA kuliah kayaknya menjadi dokter dalam bidang keilmuan dalam bidang akidah, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis atau bidang yang lainnya. Ilmunya mungkin lebih jauh daripada gurunya yang dulu hanya mengajarkan apa abata saja tapi ingat dia tidak bisa menjadi seorang dokter ya tanpa dulu diajari dengan bacaan abata saja ini adab walaupun mungkin tidak dikenal walaupun mungkin terlupakan gurunya tapi malaikat sudah mencatatnya sebagai orang yang berjasa terhadap murid-muridnya. Maka murid yang baik harus mengingat juga jasa gurunya dari yang paling kecil. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan ana abdu man 'allamani harfan. Saya itu ibaratnya budak bagi guru yang mengajariku satu huruf saja guru yang mengajariku satu huruf ibaratnya saya itu budaknya dia ya ini adalah terkait dengan apa adab ya nulis skripsi yang ditulis dalam ucapan terima kasih siapa terima kasih kepada dosen pembimbing saya terima kasih kepada teman-teman satu kos ya terima kasih kepada Profesor Dr. Fulan yang telah banyak membantu saya tapi tidak pernah disebutkan terima kasih kepada guru TPA saya dulu guru SD saya dulu tidak masalah karena ini justru malah pintu keikhlasan karena orang itu kadang melihat buah tapi tidak melihat apa? akar. Kenapa? Seperti pohon yang tumbuh menjulang tinggi dengan daun-daunnya yang lebat, dengan buah-buahnya yang banyak dan manis. Orang melihat, masya Allah, buahnya, masya Allah, pohonnya, tapi tidak melihat bagaimana akarnya. Guru TPA itu seperti apa? akar tidak dilihat tempatnya di mana di bawah tanah nggak kelihatan dia nggak kelihatan maka apapun yang kita miliki dari ilmu kita ajarkan kita didik ya murid-murid dengan adab yang baik bahwasanya tidak mungkin dia mendapatkan ya keilmuan yang tinggi kecuali atas karunia Allah Subhanahu wa taala kemudian atas jasa guru-gurunya walaupun hanya mengajarkan satu apa huruf saja. Wa ma'a akronihim juga bersama dengan teman-temannya harus punya adab. Bersama kawan dalam menuntut ilmu, adabnya harus baik. wa ma'a majalisil ilmi wa ahlihi bersama majlis-majlis ilmu dan orang-orang yang berada di majlis ilmu harus punya adab. Adabnya dijaga bersama dengan ya kawan dalam satu majlis. Majlis ilmu atau kawan yang lain. Maka orang-orang yang tidak memiliki adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada a'immatu ahli ilm, kepada gurunya, kepada temannya, kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu, laisa lahum haqqun fitil khizana. Mereka itu tidak memiliki hak ya dalam perbendaharaan ya dari harta yang sangat berharga yaitu ilmu tersebut. fa inna tilka al khizanata fiha al ilmu al mawruthu anin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dalam khizanah tersebut ada ilmu ya, yang diwariskan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal aminu as-sadiqu la yaj'alu tilkal jawahir allalai illa inda man lahu haqqun fiha maka orang yang terpercaya tidak akan memberikan permata yang sangat indah tersebut permata yang bersinar ya harta yang sangat berharga yang tersimpan dalam berangkas ya keilmuan tersebut tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya wa ulaika alladzina lahum haqqun humul multazimuna bi syurutiha minal adabi asyariyati wal ahkami al mar'iyati fa idza wujidat fihim kana hakikan bihamilil ilmi ayabdulahu lahum wa idza sulibat minhum kana hakikan bisahibil ilmi ayyamnahu minhum Adapun mereka yang berhak terhadap ilmu adalah orang-orang yang multazim, orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dari adab-adab syar'i, dari hukum-hukum yang terjaga, Apabila didapatkan dari mereka hal yang seperti itu, maka mereka itu berhak dari seorang ahli ilmu untuk memberikan ilmunya kepada mereka. Adapun jika dia tidak memiliki adab, maka seorang sahibil ilm, seorang ahli ilmu berhak untuk mencegah pemberian ilmu kepada orang-orang yang tidak memiliki adab atau sedikit adabnya. Wa'tabir hadha fi akhbari min ahwali man madha. Ya, kita mengambil ibrah pelajaran dari ya kisah keadaan orang yang terdahulu. Fa inna Abdurrahman ibni Abi Hatim wa ashabahu lamma qasadu Misran simai al-hadith ala syuyukh wa dhaqa bihim zamanuhum anis sama'i ala Abdullah ibni Maslamah ya, ibni Qa'nab al-Qa'nabi kana ya'tihim ba'dal isya fayaqra'u alaihim kitab al-muwatta alladhi yarwihi anil imam Malik ya. kita ambil pelajaran dari kisah orang yang terdahulu bahwasanya Abdurrahman bin Abi Hatim bersama dengan sahabatnya pergi ke Mesir untuk mendengarkan hadis dari para syekh, para guru. Tapi waktunya sangat mepet, sedikit. Ya, waktunya tidak banyak. Ya, waktu untuk mendengarkan hadis tidak banyak. Ya, di antara yang dituju adalah Abdullah bin Maslamah. Ya. Maka Abdullah bin Maslamah pun tahu bahwasanya ya Abdurrahman bin Abi Hatim dan teman-temannya ini memiliki adab. Ya. Fayatihim ba'dal isya maka pun diajarkan ya didatanginya mereka setelah apa? salat isya. Fayaqra'u alaihim kitab al Maka diajarkan dibacakan kepada mereka kitab al-muwatta yang diriwayatkan dari al-Imam Malik. Kita lihat ya, kalau ada murid yang semangat itu biasanya gurunya juga ikut apa? Semangat. Ya. Murid yang punya adab, murid yang baik itu seorang guru akan senang untuk memberikan apa? ilmunya. Ya, semangat dia, baik dia, maka seorang guru juga bersemangat untuk memberikan apa ilmunya karena memang dia berhak untuk mendapatkannya maka walaupun malam ya maka di sini Abdullah bin Maslamah tetap membacakan hadis melihat orang-orang yang datang kepadanya waktunya sempit maka diajarkan dibacakan kepadanya hadis karena melihat orang ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Li'annahu ra'ahum ahla adab. Karena Abdullah bin Maslamah melihat mereka yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim dan teman-temannya ini adalah ya ahla adab orang yang memiliki apa? adab. Wa yataharrauna al-ilma wa yaltamizuna syurutahu. Ya. Mereka adalah orang yang betul-betul mencari ilmu, iltizam terhadap syarat-syaratnya. Fahamala ala nafsihi fi hamlil ilmi ilaihim. Maka dirinya pun memberikan ilmu kepada mereka. Ya, li'annahum yastahiqunahu wa hum min ahlihi karena mereka memang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut Wa fi akhbari Sufyan ibni Uyainah anhu kana yaqulu dan juga berita cerita e, dari Sufyan bin Uyainah anhu kana yaqulu dia mengatakan inni la ahrimu ar-rajula al-fa'idata lima ara min hali jalisihi dia mengatakan saya ini mengharamkan ya ilmu atau faidah atas orang ketika aku melihat keadaan temannya Dilihat dulu ini temannya siapa ini. Ya, layak nggak dikasih ilmu. Ya. Fahuwa yulahidu anna multamisa al-ilmi lahu suhbah la tasluhu fihi fayamnauhu al-ilma. Karena dia memperhatikan bahwasanya pencari ilmu tersebut punya persahabatan, ya, punya kawan yang tidak baik, maka dihalanginya dari ilmu. Karena teman-temannya nggak baik. Ya. Nanti nggak bermanfaat. Kenapa li'annahu yakhafu an tufsidahu tilka suhbah? fayaj'ala al-ilmu 'inda man la yastahiquhu fayuj'ala al-ilmu 'inda man la yastahiquhu karena dia takut bahwasanya persahabatan tersebut dapat merusaknya dan ilmu yang diberikan ya maka dijadikan ilmu itu tidak layak bagi orang yang memang tidak layak untuk mendapatkannya jadi punya persahabatan yang tidak baik kemudian diajarkan ilmu khawatir nanti ini malah justru mudarat ilmunya dirusak ya maka tidak diberikan maka ini adalah kita mencari teman-teman yang baik ya teman-teman yang baik Tayyip. Kemudian Qala an nazimu rahimahullahu taala. Al-adabu an-nafi'u husnus samti. Termasuk adab yang manfaat lalu beliau membicarakan tentang salah satu dari adab. Wal adabu an-nafi'u husnu as-samti fa fi kathiri al-qauli ba'dul makati, ya, karena banyak ya, dari perkataan itu ya, menimbulkan sesuatu yang tidak baik, kemarahan. Fakun li husni asamti ma hayyita muqarinan tuhmadu ma baqita. Maka jadilah orang yang ya baik dalam menjaga diam, menjaga lisan selama kamu masih hidup Hal ini nanti akan terkait kamu akan dipuji setelah kamu meninggal, setelah kamu mati. Ya. Qala syarih wafaqahu Allah Ta'ala lamma qarara an-nadimu anna al-ilma la yahsulu illa bil adabi syara'a yadhkuru anwa'an minal adabi wa wujuhan minhu muqaddiman husnu as-samti ay as-samta al-hasana bil imsaki amma la yuhtaju ilaihi al kalam maka tatkala An-Nazim sudah menjelaskan bahwasanya ilmu itu ya tidak akan diperoleh kecuali dengan adab maka mulailah beliau menyebutkan di antara jenis dari adab ya beliau memulainya dengan apa husnu as-samti apa itu yaitu as-samtal hasan yaitu diam yang baik bil imsaki amma la yuhtaju ilaihi minal kalam yaitu dengan ya menahan dari apa yang tidak dibutuhkan dari ucapan ya ini namanya husnu as-samti kalau tidak dibutuhkan dia diem wa yata'akkadu as-santu idza tahaqqaqat madharratul kalam au lam yatabayyan manfaatuhu wala madharratuhu dan ya diam ini ya lebih ditekankan akan betul untuk dipraktekkan apabila telah jelas mudarat kalam apabila dia mengucapkan kalimat yang mudarat ya ini jelas kalimat yang sudah masyur itu kalimat mudarat maka dia lebih baik diam au lam yatabayyan manfaatuhu wala madarratuhu atau kalimat atau ucapan yang belum jelas manfaatnya dan mudaratnya dia ragu-ragu ini manfaat atau mudarat maka lebih baik apa diam Karena seseorang diam dan dia menyesal dengan diamnya itu lebih ringan dibandingkan dia mengucap yang dia ujungnya menyesal dengan ucapannya. Ada orang menyesal karena belum paham ini manfaat atau mudarat. Kemudian dia diam. Kemudian dia menyesal. Seandainya aku tadi ngomong, menyesal dia. Ya, tapi dia diam, diamnya dia menyesal ini jauh lebih ringan apabila tatkala didapatkan dia masih ragu-ragu ini manfaat atau mudarat kemudian dia apa berucap seandainya dia berucap kemudian ternyata nampak atasnya mudarat maka penyesalannya lebih jauh lebih besar dibandingkan seandainya dia itu diam kemudian dia itu menyesal ya bahwasanya yang dia ucapkan seharusnya dia itu ucapkan kemudian diam jadi menyesal ada, menyesal karena diam, menyesal karena apa? Berbicara. Tapi menyesal karena berbicara ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan menyesal ya dia itu di diam nggak jadi apa bicara. Fal salah satu aksam. Maka kalam itu ada tiga jenis. Ahaduhuma kalamun Bayinul manfaah. Ada ucapan yang jelas manfaatnya. Kalam itu ada tiga jenis. Kalamun bayinul manfaah. Ucapan yang jelas manfaatnya. Wathaniuha kalamun bayinul madarah. Kalam yang jelas mudaratnya. wathalithuha kalamun lam yatabayyan naf'uhu min dararihi. Yaitu kalam, ucapan yang belum jelas manfaat dan mudaratnya. Jadi kalam itu ada tiga jenis. Yang pertama jelas manfaatnya. Kalam yang dia jelas manfaatnya. Ya, dia berzikir, dia membaca Quran, itu jelas manfaatnya. Ya, itu jelas. Ya. Ndaklah kalau dia mampu dia melakukannya. Karena ini jelas dia mengucapkan sesuatu dan itu jelas ada apa? manfaatnya. dua kalimat yang ringan ya kalimatani khafifatani fil lisan ya thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ini jelas manfaat ya, jelas man manfaat maka kalau seorang mampu ucapkan ini jelas man manfaat ya, dua kalimat yang dia itu ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman yaitu mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini jelas kalam yang jelas manfaatnya. Silahkan diucapkan. Jelas. Ya. Kalam yang jelas mudaratnya berbohong, dusta, jelas mudaratnya. Namimah, jelas mudaratnya. Ya. Jelas. Maka jangan diucapkan, dijaga. Ya. Kalam yang jelas mudaratnya. Dari laknat ya. Ini jelas mudaratnya, dijaga jangan sampai diucapkan. Ya. Karena seorang mukmin itu laisal mukmin bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Ya, seorang mukmin itu ya tidak akan mengucapkan laknat ya, mencela melaknat ucapan-ucapan kotor ini jelas mudarat kalau ini jelas mudarat maka jangan diucapkan ya. ini mudaratnya jelas jelas lebih baik diam. Ya. Tuh ini jelas mudarat, jangan diucapkan. Ya. Kemudian kalamun lam yatabayyan naf'uhu min dararihi. Ucapan yang belum jelas manfaat dan mudaratnya. Dia masih bingung terutama dalam urusan-urusan yang terkini ini, saya ngucap ini betul atau tidak saya nyetatus ini betul atau tidak ya, kalau masih ragu-ragu ndak usah ya, ndak usah wal abdu ma'murun fil kismaini al akhiraini bisamti seorang hamba itu diperintahkan dari dua jenis yang terakhir yaitu kalamun bayinu al-madarah dan kalamun lam yatabayyan naf'uhu min dararihi ya untuk diam.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 Ya. Fal yakul khairan au liyasmut. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau di diam. Kata yang baik atau diam. Berkata yang baik ya. Kalau menurut Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, berkata yang baik itu ada dua jenis ya baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain ada baik untuk diri sendiri ada baik untuk orang orang lain baik untuk diri sendiri ya dikir baca Quran itu baik untuk diri sendiri ya baik untuk orang lain mungkin kita tidak mendapatkan manfaat tapi orang lain akan senang kita memasukkan rasa senang terhadap orang lain ini juga baik menyapanya, kemudian menanyakan kabarnya. Mungkin bagi kita tidak bermanfaat, tapi bagi orang lain apa ber bermanfaat. Ya. Menanyakan keadaan kesehatannya, tatkala dia sakit, bagaimana keadaannya, ya sehat, kemudian sembuh, tohur insya Allah. Ini baik untuk orang lain. Ya. Mungkin kita ya tidak merasakan manfaatnya tapi ini baik untuk orang lain menyenangkan orang lain orang lain mendapatkan manfaat menguatkan dia dalam sakitnya untuk bersabar ini baik untuk orang lain ya fal kalamu al ma'muru bihi huwa ma kana khairan ay bayyinul manfa'ah wa ma'adahu مما يكون بين المضارة أو لم تتحقق منفعته من مضرته فإن العبد مأمور بالإمساك عنه أو يخزن لسانه ويحفظه ممتثلا ما أرشد إليه الناظم بقوله فكن لحسن الصمت ما حييت muqarinan tuhmadu ma bakita. Jadi kalam yang diperintahkan ya, yaitu apabila dia itu baik atau jelas manfaatnya. Ya, bukan ya kalam yang dia itu jelas mudaratnya atau belum jelas manfaat dan mudaratnya. Sungguhnya seorang hamba itu diperintahkan untuk menahan diri ya menjaga lisannya ya seperti yang ditunjukkan oleh An-Nazim fakun li husni samti ma hayyita muqarinan tuhmadu bakita maka jadilah orang yang bisa ya menjaga dengan baik ya diam selama kamu hidup dan ini terkait nantinya kamu akan bisa dipuji dari apa yang kamu tinggalkan ya setelah wafat pun kita akan dipuji ay kun khazinan lilisanik ya. Itu maksudnya apa jadilah ya penjaga dari lisanmu hafidhan lahu mumsikan amma la khaira fihi minal kalam ya jadi penjaganya ya mencegah atau menjaga dari ucapan yang tidak baik tidak bermanfaat dari kalam itu fa innaka tahmadu fa innaka tuhmadu akibatu dzalika fid dunya wal akhirah ya. maka kamu akan ya tahmadu akibatu dzalika fid dunya wal akhirah maka ini akan baik ya akibatnya akan terpuji akibatnya baik di dunia ataupun di akhirat ini akibatnya baik di dunia juga baik di akhirat juga baik wa yabqa dzikruka bil khairi fil hayati wa fil mamati ma baqiya khairuka ya dan akan tetap akan langgeng ya penyebutanmu dalam kebaikan selama kamu hidup dan bahkan saat kamu mati ma baqiya khobaruka ma baqiya khobaruka selama kabarmu itu masih ada selama keadaanmu masih ada jadi kalau kita ya kalau ucapnya ucapan yang baik-baik ya tetap akan bermanfaat walaupun kita sudah uh, meninggal dunia ya akan bermanfaat tapi kalau kita diem ya tetap akan bermanfaat di dunia ataupun di akhirat nama kita tidak akan dicela karena ucapan-ucapan yang tidak baik karena kalau sudah terlanjur terucap yaitu akan tertinggal ya untuk orang-orang yang setelah kita maka jangan sampai kita meninggalkan ucapan yang tidak baik yang akan terus dinukil oleh orang-orang setelah kita maka jadikan diri kita mengucapkan kalimat yang baik yang akan dinukil kebaikannya oleh orang-orang ya setelah kita ya Kali lagi jangan sampai menjadi orang yang mengucapkan kalimat yang tidak baik yang kalimat tidak baik tersebut akan dinukil oleh orang-orang setelah kita ya Jadilah orang yang mengucapkan kalimat yang jelas baiknya yang kemudian bisa memberikan manfaat kita di dunia dan di akhirat dan akan terus dinukil oleh orang-orang setelah kita. Wahadal amru dan perkara ini ya huwa min aktsari mawaridi al-atabi allati tafsudu biha ahwal al-khalqi idza arsalu alsinatahum fima la yanfa'uhum aw fima huwa bayyinud darar au mimma la yatabayyan naf'uhu min dararihi fa innahu yarji'u hadza alaihim bifasadi qulubihim maka perkara ini adalah yang paling banyak menyebabkan atau sumber dari kerusakan yang mana akan rusak keadaan makhluk apabila seseorang itu dengan bebas mengucapkan dengan lisannya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya jadi rusak ya keadaan makhluk itu akan rusak apabila manusia itu asal ngomong kan rusak maka dunia ini jadi tambah ruwet karena banyak orang apa ngomong dengan omongan yang tidak apa bermanfaat omongan yang banyak mudarat maka ruwet ya au ma huwa ya bayyinud darar au mimma la yatabayyan naf'uhu min dararihi ya ini ya ucapan yang seperti itu dari ucapan yang jelas mudaratnya atau enggak jelas manfaat dan mudarat mudaratnya fa innahu yarji'u hadza ya alaihim bi fasadi qulubihim ini kembalinya sebetulnya akan ya rusak hatinya kalau hatinya itu ya rusak ya ya sudah ya ucapan ucapannya ya rusak ya. atau ucapannya juga bisa merusak ya. hatinya tambah pusing dia dengan ucapannya tersebut ya akan menimbulkan maksiat dari ucapan yang dia ya sampaikan sehingga bisa mengotori hatinya wal وقد ذكر ابن Al-Qayyim الله taala في غير كتاب أبوابا min مفسدات القلوب Dan ابن Al-Qayyim ya Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya, ya menyebutkan dalam bab tapi bukan dalam kitab ya terkait dengan mufsidatil kulub hal-hal yang dapat merusak apa? hati. Hal-hal yang dapat merusak hati. Hati kita itu bisa rusak ya fala haja biwahidatin minha huwa kathratul haq kathratul kalam beliau diantaranya menyebutkan salah satu diantaranya adalah apa kathratul kalam banyak ngomong itu merusak apa hati ya. banyak ngomong itu merusak apa hati maka jangan sampai hati kita rusak karena kita banyak ngomong apalagi setelah ngomong kita tahu bahwasanya ucapan kita itu ucapan yang tidak bermanfaat atau mudarat ya waliyadzubillah maka kita jaga ya jangan sampai banyak mengucap dengan ucapan yang mudarat atau ucapan yang belum jelas manfaat atau mudaratnya fa inna man kathura kalamuhu kathura khata'uhu karena orang yang banyak ngomongnya maka akan banyak apa salah orang yang banyak ngomong itu biasanya banyak apa salahnya fawaqa'a fima yadur maka akan terjatuh dia dalam hal yang memudaratkan dia aw fi mala la yatabayyan manfaatuhu min dararihi atau dia akan terjatuh dalam perkara yang tidak jelas manfaat dari mudaratnya fayarji'u dzalika alaihi di qalbihi maka itu semuanya akan dapat kembali untuk merusak apa hatinya ya jadi dijaga jangan sampai banyak bicara kemarin sudah dijelaskan pun kalau mencari teman jangan cari teman yang banyak apa banyak bicara banyak ngobrol dalam hal-hal yang tidak jelas manfaat atau mudaratnya atau jelas mudaratnya dijauhi karena itu bisa merusak hati kita apalagi ucapan yang tidak baik itu masuk ke hati kita waliyatubillah ya ucapan yang biasa mengucapkan hal yang tidak baik kita berteman dengan dia itu akan masuk ke dalam hati kita ya sehingga hati-hati dengan ya orang yang suka banyak ngomong dengan ucapan yang tidak bermanfaat ya karena kebagusan seseorang itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma karena ya di antara kebagusan keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat yang tidak bermanfaat ya jelas di antaranya adalah kalam yang mudarat atau kalam yang mungkin dia nggak jelas antara manfaat dan mudaratnya yang mungkin dia seharusnya tinggalkan kemudian wahabsul lisani wahaznuhu minar riyadhati an-nafi'ati ya fitahdzibi an-nafsi wa islahi al-akhlaqi fayambagi ayu awida ya ahaduna nafsahu hazna lisanihi bi ayu bi ayataqallala minal kalami ya jadi menjaga lisan ya dan dijaga untuk ya, latihan yang bermanfaat untuk melatih jiwa dan agar akhlak kita semakin bagus maka selayaknya ya kita itu membiasakan jiwa kita untuk menjaga lisannya dan sedikit ngomong itu butuh latihan butuh riyadhah butuh latihan ya, butuh latihan ucapannya yang baik-baik latihan kalau belum bisa ngomong yang baik diem kalau dia itu kalau ketemu teman mesti pengen ngomong maka sudah menyendiri untuk sementara waktu latihan karena kalau dia ketemu sama teman mesti kepancing kan gitu pancing pengen apa ngomong maka latihan sudah saya lagi latihan karena itu butuh latihan untuk orang nggak banyak ngucap hal-hal yang tidak bermanfaat tuh latihan ya kalau di eh, apa diantaranya ini contoh ya tapi kalau sudah gede kan tidak bisa dipraktekkan dalam rangka tarbiyah kalau di pondok kami ada santri yang mengucap kata-kata yang kotor atau tidak baik kalau ketahuan ini mulutnya diplester plester dulu ya, diplester dah gitu ya. anak-anak kecil susah ngontrolnya kalau nggak diplester tetap apa ngomong maka caranya supaya dia diem apa plester akhirnya dia mau tidak mau harus apa diem supaya diem supaya dia tahu bahwasanya apa yang diucapkan itu tidak baik ya maka cara untuk tarbiyah supaya latihan diem itu dengan cara apa plaster tutup dah ya plaster ya. ya. dibuka ketika akan makan dibuka ketika akan apa ya wudhu untuk sholat karena harus kumur-kumur ya, makan harus menggunakan mulut nah, dibuka habis itu tutup lagi dah tidak usah ngomong diem itu adalah untuk latihan menjaga apa lisan ya, harus dilatih harus di harus dilatih terserah kalau antum sudah dewasa latihannya terserah ya ya nggak harus sampai di plester ya nanti kalau ke kampus di plester nanti ya ya sudah dewasa bisa melatih sendiri kalau anak kecil itu masih butuh ya dikontrol dilatih kalau sudah dewasa mungkin bisa berazam sendiri aduh saya itu orang yang suka ngomong udah saya latihan lah saya mengurung diri di kamar dah saya mau latihan selama dua jam saya nggak ngomong nggak ngomong dengan temannya dia tutup kamarnya ditulis ya latihan diem tulis eh, ya subhanallah tulis ya dia diam nanti kalau sudah dua jam sudah diwaktui dia keluar alhamdulillah saya bisa apa ngobrol cari teman habis itu kembali lagi latihan begitu terus ya sehingga dia menjadi orang yang bisa menjaga lisannya itu ada ya cara caranya ya setiap orang mengetahui dirinya bagaimana kalau sudah dewasa yang terbaik untuk menjaga lisannya wa idza jalasa fi ya maudhi'in fihi ghairuhu mimman huwa akbar minhu amsaka wa lam yatakallam perhatikan Izan Allahumma sayyiban nafi'an wa idza jalasa fi maudhi'in fihi ghairuhu mimman huwa akbaru minhu amsaka wa lam yatakallam. Perhatikan di antara adab untuk diam Jazakumullah apabila dia ya duduk di satu tempat ya bersama dengan yang lainnya ada orang yang lebih tua dari dirinya amsaka walam yatakallam dia hendaklah diam dan tidak ngomong wa in kana yusharu ilaihi bil ilmi aktsaru minhu mimman huwa fi aqranihi ya fa in fa inna riayata hadza mimma yantafi'u bihi al-'abdu fi salahi qalbihi wa husni dinihi jadi kalau ada orang yang lebih tua atau ada orang yang lebih berilmu ya dari teman-temannya, maka hendaklah dia itu menjaga untuk diam karena ini bermanfaat bagi seorang hamba dalam bagusnya hati dan apa e, bagusnya agamanya. Jadi diam. Kalau ada orang yang kira-kira lebih tua, dah diam. Ada orang yang kira-kira lebih berilmu, diam. Ini diantara adab. Adab. Ya untuk banyak diem melatih diem ada orang yang lebih berilmu apalagi gurunya ya ini termasuk adab yang juga disebutkan oleh ya ulama bagaimana adab ya ketika dalam bermajlis ketika gurunya bersama dia kemudian ada pertanyaan atau ada soal yang disampaikan maka diem karena di sana dipandang ada orang yang lebih apa berilmu diem jangan pengen menunjukkan kalau saya juga tahu jawabannya walaupun dia tahu apa jawabannya ya Ustadz bagaimana hukum ini ya oh kalau menurut saya nah, padahal di sana ada apa pertama dia adabnya pertama yang ditanya siapa Ustadznya yang kedua siapa ya ada orang yang dirasa lebih berilmu ya yang ketiga dia itu tidak ditanya pertanyaannya ditujukan Ustadz ya hukumnya ini seperti apa kebetulan dia biar di sampingnya itu jawabannya kayak begini ya, itu kayak gini ya kan Ustadz nah, Ustadznya disuruh apa untuk membenarkan apa jawabannya ya, dia diem ya kan Apalagi di antara adab yang disebutkan oleh para ulama yaitu tidak boleh membandingkan antara pendapat satu syekh, satu guru di hadapan gurunya tersebut. Ya, maka dia bisa menggabungkan dua adab buruk ketika ditanya, "Syekh, Ustadz, bagaimana hukum ini?" Ya, adalah ada gurunya di situ. Yang ditanya ustadznya, dia menjawab, "Kalau menurut yang saya baca dan saya berguru kepada ustadz ini, bahwasanya jawabannya seperti ini." Ya, kalau menurut ustadz gimana? Hmm, ya, padahal yang ditanya Ustadz tapi kenapa dia justru menyebutkan pendapat Ustadz lain yang sejauh yang saya tahu Ustadz Fulan berpendapat demikian Syekh Fulan berpendapat demikian itu jawabannya kalau yang saya tahu seperti itu coba nanti Ustadznya kayak apa gimana Ustadz jawabannya Ustadz nah, sudah didahului dengan apa jawab dan ya didahului dengan pendapat syekh atau guru yang lain maka ini adalah orang yang kolilul adab orang yang tidak punya adab, sedikit adabnya. Maka dia harus belajar lebih banyak lagi dengan adab. Dia diem. Ya, maka dia harus melatih diam ketika melihat ada orang yang lebih tua atau lebih berilmu dari dirinya. Ya, Wa idza kathura hadru al-mar'i wa jarayanu lisanihi bainan nas waqa'a fi asya'in tufsidu dinahu wa dunyahu. Apabila sudah banyak ya e, kalam yang tidak bermanfaat dari seseorang dan lisannya itu sekedar ya ngomong saja ya, maka akan terjadi banyak kerusakan yang merusak agama dan dunianya wa min akhbari ya, muwarrik al-ijli annahu qala jahadtu nafsi asyra sinin fi ta'allumi samti sebutkan di sini al-ijli ya dia mengatakan jahadtu nafsi asyra sinin fi ta'allumi samti aku berjuang melatih jiwaku selama 10 tahun untuk belajar apa? Diem. Belajar ya berapa tahun? 10 tahun. Kamu belajar apa? Belajar diem. Berapa? 10 tahun. Subhanallah. Wa wajhu al-mujahada ya annahu tujadu indahu syahwatul kalam fayahbisu lisanah. Ya. Ya, kontak mujahadahnya seperti apa? Usahanya seperti apa? Apabila didapatkan dalam dirinya syahwat untuk ngomong, ya, maka dia menahan lisannya. Karena syahwat itu banyak. Ada syahwat makan, maka dilatih dengan apa? dengan puasa nggak makan dia tidak mendatangi tempat-tempat yang mengundang dia akhirnya terpancing apa makan itu latihannya maka apabila dia syahwatnya itu suka ngomong ya jangan mengundang ya membuka pintu dia suka ngomong bertemu dengan orang-orang yang suka ngobrol akhirnya dia ngomong maka ini adalah syahwat ngomong harus ditutup dari jalan jangan sampai terbuka dengan jalan-jalan yang tentunya dia harus berusaha untuk menjaga lisannya. Ini adalah syahwat, syahwat kalam. Ya. Faida aradta an tartadha riyadhata hifdhi al-lisani faqul hadzal ma'na ya faida ishtaqat nafsuka lil kalam wartafa'at ilaika al-absar wa asharat ilaika al-asabi ya fa'al jim lisanaka mastata'ta ya perhatikan ini sampai dalam tarafnya kadang-kadang ada gangguan ya apabila engkau memang sedang ya menginginkan untuk berlatih menjaga lisan maka pikirkan makna ini benar-benar ya apabila memang sudah jiwamu sangat rindu untuk ngomong jadi kita itu pengen ngomong sebetulnya kalau nggak ngomong gimana gitu pengen ngomong kemudian ya wartafat ilaikal absar wa syarat ilaikal asabi padahal orang-orang itu ya ya melihat kamu jadi pengen pengen kamu ngomong gitu kan dan orang-orang sudah menunjuk sebetulnya kamu yang paling layak untuk ngomong gitu wah ini sahwatnya sebetulnya pengen pengen ngomong maka kata beliau faal jim lisanaka mastatokta ini jaga terjaga ya lisanmu selama kamu apa mampu ya. imma bil imsaki anil kalam caranya betul-betul dijaga jangan sampai ya kita ngomong au atau kalaupun harus ngomong ya luli minhu taratan ukhra dengan sedikit ngomong saja ya faida uljimta ilal hadithi faakilal kalam jika kamu memang dipercaya untuk ngomong jadi mau tidak mau kita dipercaya untuk ngomong faakilal kalam maka sedikit saja kamu ngomongnya ya, ya fa inna qillatal kalam yaktsuru biha dinul mar'i wa aqluhu karena sedikitnya kalam itu menunjukkan ya agama seseorang dan akalnya itu luas banyak makanya diantara e, eh, menunjukkan kebagusan seseorang ya dalam khutbah itu dia apa ya khutbahnya nggak terlalu panjang ya, khutbah jumah ya itu nggak terlalu panjang ini berarti ya akalnya bagus ya bagus padahal itu dalam hal yang manfaat khutbah itu apakah manfaat manfaat khutbah itu manfaat atau mudarat? Manfaat. Saat berkumpulnya manusia, bahkan orang-orang awam pun yang mungkin tidak pernah sholat selain sholat Jum'ah. Atau tidak berjamaah kecuali berjamaah di sholat Jum'ah. Maka saat itu adalah saat yang paling diperlukan sebetulnya untuk ngomong. Tapi di antara kebagusan seseorang itu tetap khutbahnya jangan panjang panjang padahal saat itu betul-betul dibutuhkan ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus menjaga lisannya jangan terlalu banyak ngomong Makanya kalau buat doroh jangan panjang-panjang sebetulnya. Kama anna kasratal kalami yad'ufu biha dinul mar'i wa aqluhu wa tabir hadha fi ahwalin nasi tajlid tajid sidqahu. Maka ya banyak yang ngomong ini menunjukkan lemahnya agama seseorang dan akalnya, maka ambillah pelajaran dari keadaan manusia, kamu akan mendapatkan ya kebenarannya. Artinya biasanya orang berilmu itu ya ngomongnya yang bermanfaat, tapi orang yang ya ilmunya sedikit itu intinya sedikit ya bumbunya banyak ya, tapi kalau orang berilmu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan orang yang paling berilmu orang yang paling bagus akhlaknya orang yang paling bisa menjaga lisan Rasulullah dianugerahkan apa jawamiul kalim Rasulullah dianugerahkan apa jawamiul kalim yaitu kalimat yang singkat padat tapi penuh makna. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul itu ya wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucap Rasul itu adalah hawa nafsunya, itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul dianugerahkan apa? Jawamiul kalim. Ya, ucapannya singkat, padat dan penuh makna. Adapun orang-orang setelahnya dari orang-orang yang banyak ngomong, ucapannya panjang, maknanya ya sangat sedikit atau maknanya kosong wal billah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.